واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini setelah sholat subuh Sabtu pagi 18 Rabiul Tsani 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat yang suci Al-Quran atau hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan.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 dari setiap keburukan Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita yaitu sunnah-sunnah yang kita. Saya diberi waktu sampai jam setengah tujuh untuk terus pertanyaan. Lanjut pertanyaan, berarti materi saya. Perhatikan baik-baik dari tema ini kita dari temanya saja kita akan kupas beberapa hal. Yang pertama yaitu sunnah-sunnah yang ditinggal. Yang pertama yang akan kita kupas adalah kenapa sunnah itu ditinggal. Yang kedua makna sunnah di dalam Islam. Yang ketiga yaitu keutamaan mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, contoh-contoh dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan di dalam agama Islam. Poin pertama yaitu kenapa sunnah ditinggal. Di sini saya ingin menyinggung sedikit sebuah fenomena yang terjadi di tengah diri kita jangan orang lain akan tetapi diri kita. Kalau kita perhatikan, kenapa sunnah itu sampai ditinggalkan? Padahal dia sunnah Rasul Alaihi Wasallam. Kenapa sunnah tersebut kita berani meninggalkannya? Padahal dia adalah ajaran Rasul Alaihi Wasallam. Maka jawabannya adalah karena tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka timbullah as-sunan al-mahjurah. Timbullah kebiasaan manusia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya beri contoh misalkan seorang pegawai dia tak kalah dimarahi oleh direktur atasannya karena mungkin terlambat atau mungkin melakukan kesalahan dalam pekerjaannya atau mungkin melakukan keteledoran dalam pekerjaannya maka tatkala pegawai ini diperingati oleh atasannya, tuannya, bosnya, manajernya, maka peringatan tersebut akan membekas pada dirinya. Sehingga untuk kedepannya dia bertekad di dalam jiwanya, dalam hatinya, sebuah tekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Apalagi kadang-kadang peringatan tersebut didapati olehnya di hadapan pegawai-pegawai lainnya yang membuat dia sangat malu. Maka mungkin karena kesalahan misalkan terlambat masuk kantor maka karena peringatan langsung tadi si pegawai ini memberitahukan kepada anak istrinya besok besok saya tidak akan boleh terlambat tidak akan ada yang boleh ganggu saya jam sekian jam sekian sehingga saya tidak terlambat untuk masuk kantor Kenapa? Karena ada teguran langsung dari atasannya, dari manajernya. Ustaz kok jauh sekali sunnah dengan Perhatikan baik. Dalam kehidupan beragama, seseorang akan malas diri, akan senantiasa hati-hati tatkala dia ditegur langsung Cuma permasalahannya, seorang manusia tidak akan pernah mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak seperti pegawai tadi, sekali melakukan kesalahan, sekali terlambat, sekali tidak becus dalam pekerjaannya, dia akan diberitahukan, dia akan diperingati, dia akan bahkan mungkin dikurangi gajinya, dia akan mungkin diberikan sanksi dan semisalnya dan untuk kehidupan beragama kita kalau itu untuk perkara dunia untuk kehidupan beragama kita problemnya adalah kita tidak pernah akan mendapatkan teguran langsung dari Allah ini yang membuat seseorang tatkala menghilangkan atau meninggalkan kewajiban meninggalkan sholat di malam meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat bagi yang sudah sampai nisab dan melalui satu haul, meninggalkan haji atau umroh bagi yang mampu, meninggalkan yang wajib-wajib. Dia akan pertama kali mungkin merasa berat. Ninggalin sholat pertama kali berat. Untuk kedua, beratnya berkurang menjadi ringan. Yang ketiga menjadi remeh, meninggalkan sholat. Yang keempat kebiasaan. Yang kelima kecanduan. Kenapa? Karena tidak seperti pegawai Yang sesekali melakukan kesalahan dia langsung dapat perintah, teguran, peringatan dari atasannya. Dan sayangnya kita tidak dapat. Maka timbulan tadi tembak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kenapa kok bisa aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu salah satu makna dari sunnah ditinggalkan karena tidak ada teguran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah berharap ada teguran langsung. Baik dalam meninggalkan kewajiban atau mengerjakan maksiat. Jangan pernah berharap Anda dapat teguran langsung. Apalagi kadang-kadang lebih luar biasanya lagi, semakin meninggalkan kewajiban, semakin mengerjakan maksiat, dosa-dosa besar di antaranya mengerjakan kesyirikan, mengerjakan perbuatan bid'ah, mengerjakan zina, mencuri, membunuh, berjudi, minum khamar, berzina dan yang lain-lainnya berbuat curang dalam jual beli dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan termasuk dosa besar tatkala orang mengerjakannya maka jangan pernah ada teguran dari Allah. Apalagi kadang-kadang semakin maksiat semakin mengucur rezeki. Ini tambah parah. Kecanduannya tambah parah. Ya. Yang disebut dengan istidraj dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah يعطي على ما يحب وهو على معاصيه من الدنيا استدراج jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia dalam keadaan dia sedang bermaksiat maka ketahuilah itu adalah istidraj Semakin maksiat, semakin dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bukan hanya sekedar membuat orang remeh mengerjakan maksiat, kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kecanduan. Sudah tidak ada peringatan dari Allah secara langsung, kemudian setelah maksiat, kok tambah nikmat. Ini makanya timbul akhirnya sunnah-sunnah yang ditinggal. Semestinya tidak akan pernah ada sunnah-sunnah yang ditinggal. Oleh karenanya, sebagai mukadimah saya katakan sekali lagi, jangan pernah berharap Anda tatkala meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat ditegur langsung oleh Allah. Wahai fulan, kenapa engkau meninggalkan sholat? Kenapa engkau sholat di luar waktu? Kenapa engkau sholat tidak khusyuk? Kenapa engkau sholat seperti orang munafik? Dan ada penemuan tentang sholat Pak. Penemuan tentang sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Maryam, "Fakhalaf min ba'dihim khalfun adha'u الصلاة wattaba'u الشهوات فسوف يلقون ghayya. Artinya maka akan ada orang-orang yang menggantikan sepeninggal mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat ketemuannya adalah berdasarkan surat Maryam ayat 59 ini setiap orang yang sedang lalai sholatnya pasti sedang mengikuti syahwat hawa nafsu. Entah syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap tahta. Itu pasti. Yang sedang meremehkan sholat pasti dia sedang mengikuti hawa nafsu. Ini dua hal yang bergandengan Dan sering di dalam Al-Quran selalu seperti itu. Dua hal bergandengan. Saling melazimkan satu dengan yang lainnya. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا maka akan ada orang-orang yang menggantikan sepeninggal mereka yang meremehkan sholat. Kapan terjadi peremehan sholat? Kalau apa tadi? Mengikuti hawa nafsu syahwat. Ya, lihat saja orang-orang yang di pasar. Hayya 'ala salat, hayya 'ala falah. Maka tidak digubris kenapa? Kenapa? Karena sibuk dengan syahwat terhadap hal Lihat saja. Kadang-kadang, kadang-kadang terjadi pengantin baru sebelum pengantin menjadi pengantin saat pertama bahkan mungkin muadzin tatkala sudah menikah maka menjadi saat yang terakhir bahkan mungkin mesmu kenapa karena syahwat terhadap wanita syahwat terhadap tahta. Setiap orang yang sedang meremehkan, melalaikan sholat pasti dia sedang mengikuti syahwat. Itu selalu pasti. Nah, tak kala dia meremehkan sholat tersebut baik, mengerjakannya di akhir waktu seperti orang munafik. Dan ini juga hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Saya sebutkan tadi. Ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan secara tersirat hal-hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Contohnya, orang munafik ciri dominan, karakteristik yang paling tinggi dari orang munafik adalah perihal sholat. Yaitu sholatnya pasti terlambat dan tidak khusyuk, tidak tumanina. Ya, tidak khusyuk dan tidak tumanina Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukha innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Surat An-Nisa ayat 142 Jika Anda ingin melihat ada sifat orang munafik pada diri Anda atau tidak? Lihat surat An-Nisa 142. Terutama yang berkaitan dengan sholat. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Orang-orang munafik jika bangun menuju sholat mereka bangun dalam keadaan malas Salah satu tafsiran yang disebutkan oleh Imam Abdul, eh, oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maksud orang munafik malas tak tatkala mendirikan sholat adalah mengakhirkan waktu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ada orang yang terlambat mengerjakan sholat asar, asar sampai mau terbenam matahari ketika sudah benar-benar dua atau e, tanduk syaitan yang menunjukkan mau terbenamnya matahari ingin tenggelam baru dia bangun untuk mengerjakan sholat asar setelah tidak berapa lama sholat asar ada lagi lima menit dua sholat sekaligus dia kerjakan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi sholat kalau Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Yarqubu syams hatta ila dia menunggu matahari sampai jika matahari tersebut mau terbenam maka baru dia bergegas mengerjakan sholat asar ini maksud daripada jika mereka bangun mendirikan sholat mereka bangun dalam keadaan malam. Ini sifat dominan yang sangat erat dari orang munafik. Anda ingin tahu Anda munafik atau tidak, lihat dari sholatnya. Wala Dan tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya, tidak khusyuk, tidak tumanina, kecuali sedikit saja. Hmm. Bapak Ibu saudara-saudari kembali ke permasalahan. Kenapa ada sunnah al-mahjur? Sunnah-sunnah yang ditinggalkan salah satu penyebabnya adalah tatkala kita mengerjakan hal maksiat atau meninggalkan kewajiban tidak ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini yang menyebabkan akhirnya timbul di tengah kaum muslim umat Nabi Muhammad SAW ada sunnah yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, sebagai mukadimah, saya ingin mengatakan agar kita bisa seperti pegawai tadi. Agar kita bisa seperti pegawai tadi bagaimana? Anda Pak. Kalau salah sedikit diperingatkan. Akhirnya ada mawas diri dalam diri kita. Pokoknya saya jadi salah. Saya tidak ingin diperingatkan lagi, terutama kadang-kadang diperingatkannya di dunia. Cuma permasalahannya Pak. Sahabat Nabi mertua menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya Nabi e, beliau berkata, Inna dunya alat mudbirah وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لأن perkataan اليوم yang sangat luar biasa dunia sudah mulai meninggalkan kita akhirat sudah mulai ingin kita menghampiri kita. Dan setiap dari dunia dan akhirat mempunyai pengekornya. Maka jadilah kalian sebagai pengekor akhirat. Dan jangan kalian jadi sebagai pengekor dunia. Kenapa? Karena kata beliau, sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya beramal, tidak ada isap Jangan pernah berharap anda ditanya oleh Allah tatkala Anda meninggal kewajiban atau mengerjakan maksiat. Ini yang membuat seseorang akhirnya kadang-kadang kecanduan. Kenapa? Oh, misalkan, misalkan. Sekali berzina, merasa berat, merasa besar dosanya. Yang kedua, beratnya ringan berkurang beratnya. Yang ketiga, remeh. Yang keempat, menjadi kebiasaan. Yang kelima, kecanduan. Kalau tidak bersinar, alhamdulillah, maka ada yang kurang. Para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang berarti tugas kita harus mencari kiat agar Bagaimana selalu merasa diawasi, ditegur, diperingati oleh Allah agar kita tidak kecanduan maksiat. Caranya yang pertama, jadi ini masih masih berkenaan dengan tema kita sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Agar tidak ada di tengah masyarakat, kenapa sampai sunnah ditinggalkan? Apalagi kalau kita mengetahui nanti keutamaan mengerjakan sunnah. Karena pak yang ini yang diajukan panitia kepada saya mudah menyebabkan uh, e, menyebutkannya. Sunnah yang ditinggalkan A, B, C, D, E. Tinggal kita mengamalkan. Mudah menyebutkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh manusia, oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW sangat mudah. Tapi dia harus pakai mukaddimah seperti ini. Agar benar-benar meresap di dalam hati. Kenapa kok bisa-bisanya sunnah Rasul yang salah satu makna dari sunnah setelah ini saya akan kupas makna-makna sunnah adalah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan. <coughs> Maka untuk merasa senantiasa diawasi, ditegur sebagaimana si pegawai tadi itu ditegur, diperingati, maka ada beberapa cara yang pertama merasa agar merasa terus ditegur, diperingati, diawasi oleh Allah. Faedahnya apa tadi? Sehingga tidak bermudah-mudah meninggalkan kewajiban yang akhirnya menjadikan itu kebiasaan bahkan kecanduan atau tidak bermudah-mudah meninggalkan eh, mengerjakan maksiat yang akhirnya menjadi kebiasaan bahkan sampai kecanduan. Kiat yang pertama yaitu seseorang harus meyakini, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa keberadaan dia di dunia, penciptaan Allah terhadap dia di dunia tidak sia-sia. Semuanya ada tujuannya bukan berarti Allah iseng kemudian Allah katakan kun. Allah iseng kemudian Allah katakan kun. Jadilah, maka jadilah. Semua yang tercipta di dunia ini ada tujuannya. Allah tidak menciptakan sesuatu karena iseng, karena sia-sia, karena nggak ada kerjaan, kemudian Allah ciptakan. Tidak. Semua ada tujuannya. Yakini resapi itu baik-baik. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa semuanya ada ciptaannya, semuanya ada tujuannya, semuanya tidak sia-sia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia? Kalian telah kami ciptakan dalam keadaan sia-sia? ada tujuan. Tujuan yang tidak bisa Dan kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain surat Saf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhannu alladziina kafaru, fawailul lil ladziina kafaru minan nar." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dalam keadaan batin, Artinya sia-sia. Dan apa yang ada di, di antara keduanya dalam keadaan batin Tidak. Semua tercipta ada tujuannya. Yang mengira penciptaan angin dan bumi dan apa yang ada di keduanya adalah sia-sia, itu adalah perakiraan orang-orang kafir. Dan mereka mendapatkan siksa yang besar atas di atas perakiraan tersebut. Ini yang pertama. Tujuan diciptakannya kita apa? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan kita. Maka itu hal pertama, siat pertama yang menjadikan seseorang akan selalu merasa ditegur, diperingati oleh Allah. Sehingga tidak kecanduan dalam meninggalkan kewajiban dalam melakukan maksiat. Hal yang kedua, kiat kedua agar tidak kecanduan dalam meninggalkan kewajiban termasuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasul dan mengerjakan maksiat adalah agar selalu merasa ditegur selalu merasa diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik bahwa semua dari kita akan dimintai pertanyaan di Sebelum saya lanjutkan poin kedua ini, Pak. Tadi saya sebutkan surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa bahwasanya kami telah ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini sebagai pengantuan sering digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ayat ruqyah. Sebagai ayat apa? Mengingatkan kepada jin yang masuk ke dalam diri seseorang agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Anda ketika mengganggu manusia wahai jin, Anda diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Dan Anda akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dan beberapa orang yang mencoba memang maju. Jin akan takut dengan ayat ini. Karena diingatkan kembali tujuan adanya dia. Diingatkan kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kedua agar merasa ditegur oleh Allah, diperingati oleh Allah sehingga tidak ada sunnah mahjurah, tidak ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yaitu yang kedua seperti yang saya sebutkan tadi, yakini baik-baik semua dari apa yang kita perbuat dan kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya ada malaikat yang mengawasi, menjaga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yalbiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Surat Qaf ayat 18. Artinya tidak ada ucapan yang terucap kecuali ada malaikat yang mengawasi. Raqib itu artinya mengawasi. Asi artinya mengintai sambil menulis. Dan itu bukan nama. Ya, bukan namanya malaikat namanya si Rokib. Kemudian malaikat namanya si Akhir bukan. Ya, tetapi itu adalah sifat dari malaikat yang sifatnya muraqabah dan atadah yaitu mengintai dan mengawasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat apa itu? Hah? Surat Al-Kautsar apa At-Takatsur ayat 8. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat maka yakini baik-baik semua perbuatan kita, ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazulu قدم 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa tentang ilmunya dia amalkan pada apa tentang hartanya dia dapatkan dari mana, dia gunakan untuk apa? Ia terima tentang badannya dia pergunakan untuk Semuanya akan ditanya. Ini yang akan menjadi senantiasa teguran peringatan bagi seorang manusia. Kapan dia menggunakan waktunya, menggunakan badannya, penglihatannya, lisannya, pendengarannya, kemaluannya, maka ingat itu akan ditanya oleh itu teguran selalu yang membuat seseorang akhirnya tidak meninggalkan sunnah-sunnah. Sehingga tidak ada kajian seperti ini. sunnah al-mahjur. Sunnah-sunnah yang ditinggal. Yang ketiga, kiat ketiga, yakin baik-baik. Tanpa ada keraguan sedikit pun agar kita selalu merasa diawasi diperingati, ditegur oleh Allah, yakini baik-baik Allah Maha mengetahui Al-Alim, Maha mendengar As-Sami', Maha melihat Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, "Alam ya'lam bi anna Allah ya. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat Yakini Allah melihat niscaya itu akan menjadi counter kita untuk jangan kecanduan. Mengerjakan maksiat saja kita tidak berani karena Allah maha Jangan kecanduan, meninggalkan satu sunnah saja kita tidak mau karena Allah maha Yakini baik-baik Allah maha mengetahui dan pengetahuan Allah tanpa batas unlimited tanpa batas. Apa saja diketahui oleh Allah. Bahkan para ulama akidah sering mengatakan tentang pengetahuan Allah, ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadi jika terjadi. Bingung kan? Itu pengetahuan Allah. Allah ya'lamu ma kan. mengetahui yang telah terjadi. Wa ma yakun yang sedang terjadi. Wa ma sayakun idlau kana kaifa yakun. Dan apa yang akan terjadi kalau seandainya terjadi, jika dia terjadi. Seperti misalnya Rasulullah SAW ditanya tentang auladul musyrikin. Wahai Rasulullah, bagaimana nasib di akhirat orang-orang yang meninggal anak-anak yang meninggal dan mereka itu meninggal dalam keadaan masih muda, belum balik, tetapi bapak ibunya orang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu a'lamu bima kanu alimin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kalau mereka hidup bagaimana nasibnya. Nah, yakini itu baik-baik. Pengetahuan Allah tanpa batas, unlimited. Lihat, Allah mengetahui apapun. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pengetahuan Allah, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Surat Ghafir ayat 19. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Tahu Pak arti mata yang berkhianat? Mata yang berkhianat itu kalau di zaman sekarang sudah tidak ada yang berkhianat. Karena semuanya sudah terpampang jelas. Apalagi bapak-bapak yang tinggal di sini. Ya, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat sudah terpampang jelas. Tadi malam saya dibawa oleh Abu Ali. Nanti saya akan bawa ke kota katanya. Tapi Ustaz harus banyak menunggu. Jadi saya dulu karena banyak pandangan-pandangan yang yang tidak pantas dilihat oleh seorang muslim. Maksud mata berkhian Abdullah bin Abbas menjelaskan yaitu seorang pemuda melamar seorang perempuan. Tatkala dia duduk di rumah sang perempuan tersebut ada kerabat-kerabat mahram dari perempuan tersebut dari laki-laki. Kalau para mahram perempuan tersebut melihat kepada si pelamar lelaki ini, memperhatikan gerak-geriknya, dia pura-pura menunggu. Tatkala mahram keluarga si perempuan si laki-laki ini eh, para lelaki ini dari keluarga si perempuan lengah, dia mengambil menyuri pandangan melihat kepada si perempuan tersebut. Ini namanya bermata berkhianat. Ketika diperhatikan dia pura-pura menunduk. Ketika tidak diperhatikan dia melihat kepada si perempuan Ini mata berkhianat. Maka kadang-kadang kacamata kacamata hitam itu mata mata berkhianat. Ya. Ini Bapak Ibu. Allah mengetahui mata itu. Wama tukfis sudur dan apa yang tersimpan di dalam hati. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Permasalahan Allah mengetahui yang tersembunyi ini luar biasa. Dalam beberapa ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya'lamu sirra wa akfa. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya'lamu sirra fis samai wal ardi. Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah mengetahui. Nah, kapan kita meyakini Allah mengetahui, melihat, mendengar, maka itu akan menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan yang wajib atau mengerjakan maksiat. Sehingga tidak ada kajian eh, sunnah Baik, kalau sudah itu sebagai mukaddimah dipahami baik-baik, maka saya ingin mengupas apa itu sunnah. Di dalam perkataan para ulama dan penjelasan mereka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang kita sunnah-sunnah yang ditinggalkan karena sebagian orang ketika memahami sunnah ini adalah hanya sunnah yang dipahami oleh para ahli fikih. Ahli fikih mengatakan as-sunnah dia al-mandu. Sunnah maksudnya di sini adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Yang apabila dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Maka mungkin ketika orang melihat sunnah-sunnah yang ditinggal, orang nggak begitu tertarik dengan judul ini sebenarnya. Sunnah-sunnah yang ditinggal. Apa di balik itu? Dan di zaman sekarang Pak, kata-kata itu baksih harus pintar-pintar merangkai kata-kata demi untuk berjalan agar bisa orang benar-benar tertarik pertama kali tertarik untuk mengenal dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan kata-kata tersebut. Pernah suatu ketika saya diundang di sebuah daerah di Kalimantan. Kemudian panitia mengajukan tema. Temanya apa? Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Apa yang Bapak pahami dari fitnah? Hah? Fitnah apa artinya? Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fitnah apa artinya? Bapak memfitnah saya. Maksudnya apa? Hah? Menuduh tanpa bukti. Itu namanya fitnah. Berarti kalau fitnah akhir zaman, orang yang belum mengenal bahasa-bahasa sunnah, orang umum melihat judul kajian itu fitnah akhir zaman. Berarti menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Enggak menarik judulnya tidak membuat orang ingin duduk di majlis ilmu yang judulnya benar-benar menarik saja kadang-kadang mau duduk di majlis ilmu dan ngantuk juga di majlis ilmu ya ada perkataan Ustaz Zainal Habibullah taala manusia ini aneh untuk keperluan dunia dia sangat luar biasa menyiapkan waktu persiapan tapi untuk keperluan akhirat di antaranya menuntut ilmu itu sekedarnya dalam seminggu kadang-kadang ikut kajian cuma dalam sebulan bukan dalam seminggu dalam sebulan kadang-kadang ikut kajian cuma empat kali berarti sekali seminggu itu pun Kali pertama ngantuk. Kali yang kedua tidur. Bukan ngantuk lagi. Kali yang ketiga nggak paham. Kali yang keempat terlambat. Nah, ini, ini adalah sesuatu fenomena yang kadang-kadang terjadi tentang bagaimana hubungan manusia dengan dunia dengan hubungan manusia dengan akhirat. Kembali ke permasalahan tadi. Sebagian orang mengira sunnah, jadi habis itu saya beritahu panitia ini fitnah di akhir zaman anda mau apa? Di majlis itu saya tanya, mana panitia saya bilang? Maunya apa? Fitnah di akhir zaman. Kalau bahasa Indonesia, fitnah akhir zaman artinya menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Kalau kata fitnah di akhir zaman maka kata fitnah dalam hadis, dalam ayat Al-Quran maknanya banyak. Ada maknanya kegentingan, ada maknanya huru ada maknanya tidak stabil, ada maknanya ee, eh, kebakaran. Antum mau makna kebakaran, kebakaran di akhir zaman? Maka ya pada di zaman sekarang ini kita harus benar-benar mempunyai kata yang bisa menarik orang untuk mengkaji Islam. Seperti sunnah-sunnah yang ditinggalkan, sebagian orang menganggap maksud sunnah-sunnah yang ditinggalkan di sini adalah sunnah yang dipahami oleh para ahli fikih, yaitu amalan-amalan sunnah, yaitu yang bernilai apabila dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan berdosa maka ketahui Makna sunnah ada empat. Yang pertama dan ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Kullu ma jaa bi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sunnah. Setiap yang dibawa ajarannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah sunnah. Ini yang dimaksud. Ini yang kita inginkan ketika kita mengangkat tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Artinya ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Bukan sunnah yang bermakna dipahami oleh para ahli fikih yang kita pahami semuanya kita pahami bukan tetapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. alaihi wasallam apa dalilnya hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda faman raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku ayo Pak barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku makna sunnah di sini apa Hah? ajaran apa saja yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka barang siapa yang membencinya bukan dari Rasulullah bukan dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang ingin kita bahas itu makna sunnah yang pertama makna sunnah yang kedua adalah menurut para ulama hadis yaitu sunnah artinya ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khalqiyyah. Artinya sunnah adalah hadis. Jadi sunnah sinonim sama dengan hadis. Hadis adalah yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan perbuatan, sifat baik sifat akhlak ataupun sifat jasmani. Itu sunnah, tapi itu bukan yang kita bicarakan pada tema ini. Makna sunnah yang ketiga yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya makna sunnah yang ketiga yaitu sunnah artinya adalah kebalikan dari bid'ah. Bid'ah artinya amalan-amalan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Maka makna sunnah adalah kebalikan itu. Amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna huwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tersebut tertolak. Ini amalan kita. Kebalikan dari kita adalah sunnah. Itu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ketika kita membahas tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan, maksud sunnah di sini apa? Ajaran Rasulullah SAW yang ditinggal. Kalau berbicara ajaran, bukan hanya perihal sholat atau lebih tepatnya bukan hanya perihal amal ibadah praktis. Kalau berbicara ajaran berarti mencakup empat aspek kehidupan manusia, yaitu akidah, ibadah, muamalah, ataupun tingkah laku. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan dari akidah Rasul SAW ini langsung kepada contoh, karena waktu tinggal 10 menit, Contoh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan adalah berakidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW. Berkeyakinan kepada Allah sesuai dengan keyakinan Rasulullah SAW. Apa itu? Mentauhidkan hanya kepada Allah. Ini sunnah Ajaran, ingat Pak, sekali lagi, hilangkan dari benak kita, sunnah itu adalah amalan sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, enggak. Tapi sunnah yang dimaksud apa Ajaran Rasulullah SAW. Kalau berbicara masalah ajaran, berarti bukan hanya sekedar amalan ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi juga berkenaan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau tingkah Sunnah yang pertama yang ditinggalkan oleh manusia adalah akidah yang benar. Di antaranya masih percaya kepada tukang ramal. Bahkan di zaman sekarang tukang lama menjadi selebritis. Coba arti selebritis? Coba buka dalam kamus besar bahasa Indonesia. Selebritis itu artinya adalah orang yang terkenal. Ya, selebritis itu artinya adalah orang yang yang terkenal. jadi orang terkenal. Orang yang menentang Allah jadi orang terkenal. Apalagi zaman-zaman sekarang Pak dihadirkan di televisi, cara meramalnya pun berbeda-beda. Ada yang meramal membaca telapak tangan, ada yang meramal sambil melukis di atas pasir, ada yang melamar me, bukan melamar, meramal, meramal dengan cara-cara ini yang lagi ngetrend, yaitu saya hafal kenapa karena saya baru bikin video klip kemarin di Lombok tentang ramal saya ini belum keluar ini. ya e, namanya taisografi taisografi itu meramal dengan bekas dari kopi jadi bapak bikin kopi, misalkan dua sendok, airnya sedikit, kemudian entah bapak ingin minum ataupun dituang, dibuang gitu. Kemudian di situ kan ada bekas kopinya. Ada bekas apa? Kopi. Nah di situ kalau seandainya bekas kopi itu menunjukkan mungkin kepada uh, ada sedikit corak bunga, maka itu berarti kebaikan atau corak-corak dolar maka itu berarti pemerintah ya atau kebalikan ada corak-corak yang menakutkan maka itu berarti keburukan jadi orang ini salah satu sunnah yang sangat utama yang ditinggalkan manusia berakidah dengan akidah yang tidak diakidahi oleh Rasulullah SAW meninggalkan akidah Rasulullah SAW. Ya, jadi ingat pak, sunnah di sini bukan hanya sekedar amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah. Sunnah di sini adalah apa tadi? Ajaran. Yang ajaran itu mencakup akidah, ibadah, muamalah, tinggal. Itu saya akan sebutkan nanti contohnya dari setiap aspek ini beberapa contoh. Contoh yang pertama tadi masalah akidah meramal, meninggalkan akidah Rasulullah. Akidahnya Rasul SAW bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi arraf, tahu arraf? Allah itu adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang sudah terjadi. Yang apa? Sudah terjadi. Misalkan motor hilang nanya kepada Allah, Anak hilang nanya kepada Allah. Kemudian perhiasan, harta hilang nanya kepada aku. Istri hilang nanya kepada aku. Istri hilang itu nyeleweng. Ya. Barang siapa yang mendatangi Allah atau kahin yaitu orang kahin artinya jangan kasih nama anak kahin itu artinya peramal Orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang yang akan terjadi. Contoh, ingin menikah nanya kepada kahin, cocok nggak tanggalnya tanggal ini. Yang kedua, ingin melakukan hajatan, bangun rumah, buka toko, yang nanya kepada kahin Kira-kira pantas tidak saya buka toko, bangun rumah, membuka usaha di sini, membeli motor, membeli mobil, dan yang kadang ahli. Ini baru saya tahu ketika saya pulang di Indonesia ini. Orang ingin beli motor atau mobil dan mobilnya atau motornya motor second, motor bekas. Itu nomor mesinnya dibawa kepada kahin Kira-kira cocok nggak ini kalau saya beli? Ini semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, ingat Pak, jangan kasih nama anak arraf atau kahin. Itu namanya tukang ramal. Kenapa saya sering sebut jangan kasih nama anak ini? Karena saya sering ditanya Ustaz, Alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah mendapatkan kelahiran anak anaknya laki-laki atau perempuan, tolong namanya Ustaz. Tapi saya pesan namanya yang agak nyentrik. Jarang manusia bernama dengannya. Saya bingung, apa nama yang manusia jarang bernama dengannya? Saya bilang, Fir'aun. <laughs> Nama ini yang aneh-aneh. Ya, makanya dari tadi saya pesankan kepada bapak sekalian, jangan kasih nama Arab atau kahin kepada anak-anak. Kembali kita ke permasalahan ini. Bahwa itulah salah satu ajaran sunnah Rasul yang ditinggalkan. Yaitu tidak percaya kepada kahin atau Arab. Lihat hadisnya tadi. Barang siapa yang mendatangi kahin atau Arab lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit di, di, di, dan di bumi akan hal gaib melainkan Allah. Ini ada Rasulullah Itu yang ditinggalkan oleh manusia. Yang kedua, contoh masalah akidah. Ajaran yang ditinggalkan sunnah yang ditinggalkan dalam masalah akidah yaitu masih percaya kepada jimat jimat dan ini secara khusus nanti saya akan bahas apa judulnya dosa terbesar itu apa nanti malam ya saya akan bahas secara rinci insya Allah taala nanti malam dosa terbesar tidak ada dosa yang lebih terbesar dibandingkan dosa ini termasuk meninggalkan sunnah Rasul yaitu menyimpang dalam masalah akidah dalam perkara masih memakai jimat dengan segala macam bentuknya. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama tamimatan faqad Baik, kita berlalu dari masalah akidah. Sunnah Rasul yang ditinggal dalam masalah ibadah yaitu banyak ajaran-ajaran dalam masalah ibadah praktis seperti mengerjakan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Sholat tidak sesuai dengan petunjuk Rasul ini berarti sunnah yang ditinggalkan. Sholat tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW ini berarti sunnah yang ditinggalkan. Puasa tidak sesuai dengan petunjuk Rasul SAW ini berarti sunnah yang ditinggalkan kita beralih ke permasalahan muamalah. Sunnah yang ditinggalkan oleh manusia umat Islam dalam permasalahan muamalah yaitu diantaranya dalam permasalahan jual beli. Jujur dalam jual beli. Tidak melakukan riba dalam jual beli. Tidak melakukan kecurangan dalam jual beli. Ini sunnah-sunnah yang kebanyakan ditinggalkan oleh manusia Islam, umat Nabi Muhammad SAW di dalam permasalahan muamalah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكتب لم يبارك لهما في بيعهما atau hurifat barakat baitihi. Artinya dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli masih di dalam masa khiyar, masa tanggung, masa penangguhan selama belum berpisah. Kalau kedua-duanya menjelaskan berkata jujur, maka akan diberkahi dalam jual belinya. Sunnah yang ditinggalkan dalam perihal muamalah adalah kejujuran. Jadi kontraktor, entah masjid, entah rumah, ya, maka dikurangi bahan-bahannya. Besinya mungkin yang diameternya sekian, ya, dikurangi. Batunya dikurangi. Cuma pasir saja, semennya dikurangi. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu bukan dari Dengan segala macam bentuk penipuan. Yang aneh pak, saya pernah di ketika di Arab Saudi saya pernah baca berita online tentang bagaimana sebagian orang mengais rezeki dengan cara menipu mengoplos, memalsukan. Contoh daging dioplos, minyak dioplos, merica dipalsukan. Merica. Saya pernah waktu itu ke Sumatera kalau tidak salah, ada kawan beliau mempunyai rumah makan. Kawan panitia kajian mempunyai rumah makan. Rumah makannya namanya eh, apa namanya? janda rumah makan janda jadi memang yang datang itu banyak jandanya padahal janda itu artinya Jawa dan Sunda nah beliau cerita sampai merica Ustaz opos semangka disuntik agar tambah merah kemudian macam-macam cerita ini saya bawa ke kawan-kawan saya ketika saya di Arab Saudi, kawan-kawan saya sesama pendakwa berasal dari negara Filipina, kemudian eh, Sri Lanka, eh, Pakistan, India, Nepal. Saya ceritakan di Indonesia ada orang bikin daging bakso bukan dari daging sapi, tapi dari daging babi atau tikus. Orang mengoplos mangga, mengoplos apel, kemudian e, dan semisalnya. Mereka cerita, Ya Ahmad, wahai Ahmad, kamu cerita seperti ini di negara kamu baru tahu di negara kita itu sudah puluhan tahun berlaku seperti itu. Saya bilang ini namanya international crime. Bapak Ibu saudara-saudari, ini maksud hadis Rasulullah SAW. Man Salah satu sunnah yang ditinggalkan dalam perihal muamalah adalah yaitu menipu tak kala melakukan transaksi jual beli. Ini sunnah yang ditinggalkan. Termasuk sunnah yang ditinggalkan dalam perihal masalah muamalah yaitu hubungan antara suami istri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li wa ana khairukum li ahli." Perhatikan ini para suami. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Maka termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh para suami ini yang kadang-kadang saya pernah ngisi di mungkin yang pernah melihat kajian saya di Roda TV e, eh, penyakit para suami salah satu kesalahan yang dilakukan oleh suami ini mumpung lagi hadir banyak di sini karena kajian untuk ibu-ibu cuma ibu-ibu saja nggak ada kajian untuk laki-laki khusus maka saya ingatkan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan dalam perihal berkeluarga adalah sering keluar rumah lebih doyan ngobrol sama kawannya di luar rumah dibandingkan sama istrinya. Kalau sama keluar rumah, di, di luar rumah ngobrol sama kawan kawan itu bisa berjam-jam. Apalagi kadang-kadang di luar rumah tersebut disediakan sate kambing, gulai kambing. Bisa berjam-jam lupa istri. Tapi giliran ngomong sama istri, lima menit tengkar. Betul, apa betul? Ngobrol sama teman yang bisa tertawa terbang-bang. Tapi dia sama istri yang menemani kita, yang mengawal kita, yang menemani kita kalau kita sakit, yang melayani kita di dapur, di kasur, di sumur. Ngobrol sama istri, giliran ngobrol lima menit, gak ada angin, gak ada, gak ada ini asap, tengkar. Subhanallah. Ini semua yang ditinggal. Tidak berbuat baik kepada istri, tidak santun kepada istri. Kalau seandainya di luar rumah ngobrol sama ustaznya, ngobrol sama kawan-kawannya, santun sekali. Iya. Ah. Lalu di dalam rumah, eh, uh, kopi dong kopi. Persis di warteg. Allah. Ini sunnah yang ditinggal. Nah, sunnah yang ditinggalkan berbuat baik terhadap istri, santun dengan istri. Sunnah yang ditinggalkan seorang suami tidak mempunyai panggilan sayang terhadap istrinya. Pak, jangan manusia. Sebuah gunung yang tadi malam saya cerita. Gunung Uhud. Rasulullah SAW bersabda. Jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Wa huwa min arkanil jannah Kata Rasulullah SAW, Uhud itu gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Dan dia adalah salah satu gunung-gunung yang pokok di surga. Lihat, ketika gunung Uhud mencintai Rasulullah, beliau gunung Uhud bisa mengekspresikan cintanya. Bagaimana? ketika Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman, radhiyallahu anhu majma'in sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud, gunung Uhud mengekspresikan cintanya, menyatakan cintanya dengan bagaimana? Berita. Jangan manusia. Gunung saja, benda mati bisa mengekspresikan cintanya. Semestinya manusia, suami pun semestinya pernah mengekspresikan cintanya. Ayo tanya pada diri masing-masing. Pernah nggak kita mengatakan kepada istri kita, wahai istriku, I love you full. ya, nggak punya pernah nggak pernah punya panggilan sayang. Dari dulu panggilannya mbok, mbok Enggak pernah. Seperti Rasulullah SAW memanggil Aisyah, ya Humaira, ya Aish. Panggilan indah. Saya pribadi punya panggilan indah empat untuk istri sekaligus. Kata saya, saya sering mengatakan ini kepada istri saya, mudah-mudahan bisa dicoba. Apa mau manisku sayangku hidupku cintaku empat sekaligus kuat pokoknya dia. Ya. Ini kadang-kadang manggil istri seperti manggil seorang yang ngomong kalau dihadap ke ustaznya ngomongnya santun pelan, tapi dia memanggil manggil istri anak-anaknya seperti ah, mau lagi lagi kelapa. Pernah seorang mungkin ada judul-judul kita tentang pendidikan anak nggak ada ya? Eh, pernah seorang ibu-ibu curhat kepada saya melalui istri saya. Tolong tanyain kepada suami yang tua itu saya. Kenapa ya anak saya umur tujuh tahun itu kalau lagi marah kepada saya ibunya pertama banting pintu yang kedua manggil nama yang ketiga teriak-teriak yang keempat seluruh binatang buas keluar dari mulut. Maka saya bilang ke istri saya, sayangku manis kau tidak menunjukku cinta. <laughs> Beritahu ke ibu. Beritahu ke ibu. Tanya ibu itu, kalau suaminya marah bagaimana? Istri saya bawa berita dari saya kepada ibu Kata suami saya, Bu, suami ibu kalau lagi marah gimana? Langsung ke ibu dengan dengan semangatnya, oh persis itu persis. Persis suami saya marah persis seperti anaknya. Berarti selama ini yang mendidik anak kita durhaka kepada ibunya adalah kita sendiri. Ini bahaya. Dan inilah yang tersirat dari firman Allah di kana rasulina uswatun Hasan. Sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah SAW bagi kami suri tauladan yang baik. Sistem pendidikan anak yang paling terbaik adalah dengan contoh. Tinggal orang tua yang mencontohkan yang baik atau yang yang buruk. Nah, itu kira-kira beberapa hal tentang sunnah-sunnah yang tinggalkan yang jelas sunnah yang ditinggalkan baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillah Saya mengambil waktu 15 menit dari yang sudah dijadwalkan. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, kalau malam atau tidak, kita gimana? harta eh, akta dan wanita Kemudian tadi juga menurut mengajarkan cintanya kepada Rasulullah. Apakah boleh kita membuat sahwat untuk beribadah? Terima kasih. Membuat sahwat ibadah bagaimana Pak? Syahwat terhadap ibadah. Ya, baik Pak. Ya, jazakumullah atas pertanyaannya. Maka Jawabannya adalah syahwat itu lebih condong kepada pelampiasan syahwat dari manusia. Misalkan seperti saya ingin membahas kata syahwat dulu karena bapak ini bertanya apakah boleh kita bersyahwat dalam ibadah. Maka e, kata syahwat syahwat di dalam bahasa Arab ataupun hawa nafsu itu lebih condong kepada syahwat seorang lelaki kepada perempuan maka tidak pantas kita gunakan untuk syahwat dalam beribadah. Yang bisa kita gunakan adalah semangat dalam ibadah. Itu kata yang lebih pantas untuk digunakan. Dan kalau sudah berbicara semangat dalam ibadah, semestinya seperti itu. Dan saya ingin memberikan tips sedikit bagaimana kita semangat dalam ibadah. Salah satunya adalah poin yang belum saya sebutkan tadi, yaitu tentang keutamaan mengerjakan sunnah. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu akan kita semangat mengerjakannya tatkala kita mengetahui keutamaan mengamalkan sunnah. Salah satu keutamaan mengamalkan sunnah adalah seseorang senantiasa akan dijaga oleh Allah di dunia dan tidak disiksa oleh Allah seperti misalkan dalam surat Toha Allah berfirman, "Faman taba'a hudani fala yadhillu wa la Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Di sini petunjuk. Ku di sini adalah kembali kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tidak akan pernah sesat di dunia. Selalu diberi petunjuk dan tidak akan pernah sengsara di akhir. Dan perkara diberi petunjuk ini Pak luar biasa. Bapak kalau memahami dan meresapi baik-baik perkara diberi petunjuk bisa menetaskan air mata. Tadi malam saya berbicara dengan uh, yang mengantar saya Abu Ali dan kedua orang tuanya. Saya bercerita tentang seorang yang tua entah ini ceritanya ketika masih mahasiswa. Waktu itu saya sholat bisa pertama di Masjid Nabawi. Ya, cerita ini saya ingin sebutkan sebagai sebuah kisah untuk menyebutkan bahwa petunjuk itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam agama Islam dan sangat berharga, nikmat terbesar Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah petunjuk. Di antara cerita ini, saya sholat di saat pertama di samping saya ada orang, pokoknya mungkin India atau Pakistan. Umurnya mungkin sembilan an tahun. Kurus, kemudian dengan kekurusannya tersebut dan dengan ketuaan umurnya tersebut dia masih bisa bisa pertama dan di masjid Nabawi tidak mudah Sepertama masjid Nabawi terutama banyak kadang-kadang pengunjung dan ziarah masjid Nabawi dan itu pun sholatnya nggak duduk sholatnya masih dalam keadaan beliau berdiri jadi yang luar biasa waktu itu ketika beliau diikomakan sholat maka beliau berbicara kepada saya. Saya tidak paham bahasa, Karena bahasanya bahasa Urdu yang penting bukan nehi nehi. Ya. Tapi saya paham maksudnya. Kata beliau maksudnya kalau imam takbiratul ihram senggol saya. Kalau imam ruku senggol saya. Kenapa? Satu, karena saking tuanya matanya rapuh, lemah pendengarannya, tidak mendengar iqamah dan takbir-takbir imam. Ya. Saya berpikir dua hal pada orang ini. Yang pertama, orang ini akan menjadi pemberat nanti bagi orang-orang yang sehat muda di hari Wahai orang-orang yang muda sehat, mana kamu? Nih orang tua di saat pertama Ini dimaksud dari perkataan para ulama dahulu, Lakat aktar azabtana jaka ya bulan Wahai bulan sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggalmu. Karena dengan keterbatasannya dia masih bisa melakukan prestasi dalam ibadah. Dan itu perlu petunjuk. Siapa yang mengikuti sunnah, maka dia akan diberikan petunjuk ini. Ya, ada orang kadang-kadang rumah di samping masjid, tapi tidak sholat. Ada kadang orang rumah jauh dari masjid, tapi dia sholat di masjid. Ada orang yang diluaskan rezekinya tadi, tapi kakinya satu pun tidak pernah mengapakan di tanah suci. Ada orang yang terbatas, tapi dia mampu ke tanah suci. Gara-gara dia mempunyai Nah, petunjuk itu didapat dari mana? Dari mengerjakan sunnah. Maka seperti yang saya sebutkan, yang lebih tepat adalah semangat mengerjakan sunnah atau semangat beribadah. Dan kesemangatan tersebut akan didapat ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan mengerjakan sunnah tersebut. Salah satu keutamaannya adalah mendapatkan apa? Petunjuk. Lihat besarnya petunjuk Pak Luar biasa. Istrinya pengaku Tuhan. Istrinya Fir'aun siapa? Asia beriman. Istrinya Nabi tidak beriman. Istri siapa? Nabi Nuh, Nabi Nuh. Ya sudah. Uh, At-Tahrim di dalam ayat 11 atau 12. Itu kan modal petunjuk. Maka di situ kita akan mengetahui keutamaan mengerjakan sunnah dan kamu sudah mengetahui keutamaan dari sunnah maka kita tidak akan meninggalkan sunnah sunnah. Allah Yang lain? Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdih syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam